السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله la haula wa la quwwata illa billah. Amma abad. Pertama, salam ta'zim atas nama pribadi selaku stok terbatas. <laughs> Ini Habib Ali ini namain saya bukan stok lama sekarang. Stok terbatas. Zalimit Stop. Did you know what's the meaning? Tetapi Pak Ali, Masya Allah, namain saya stok terbatas. Ya memang betul. Udah empat giliran baru datang nih. Ya terbatas. Kesehatan terbatas. Makan terbatas. Tapi kalau kebuli sih enggak. <laughs> Apalagi kebuli kambing. Lah, karena nggak ada duitnya deh. <laughs> Hah? Serba terbatas, tidur terbatas, duitnya terbatas. <laughs> Tapi alhamdulillah saya bersyukur pada Allah yang banyak perhatian banget-banget kepada saya merupakan daripada Al Bait Rasulullah Al-Habib Ismet Abdullah bin Abu Bakar Al-Habashi. Beliaulah. Ya, <laughs> sering macam-macam dah. Dan Al-Habib Ahmad dan banyak-banyak lagi. Kemudian kepada orang tua kita Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Allah berikan kesehatan lahir batin dan putra beliau Al Habib Ali saudara yang telah menjelaskan tentang masalah ilmu dari kitab yang beliau baca saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kepada seluruh jamaah. Kaum ibu, ibu ada nggak ada bangga. Memang disebut ibu dulu ya. Tiga kali ibu, ibu, ibu gitu. Salah sah. Dan kau bapak hadirin hadirat sekalian berbahagia. Tadi Al Habib Andi membacakan tentang persoalan haji. Kalau saya pribadi syukur Yakub Haji pertama tahun 75. Belum ada penghijauan. Masih batu berongkalan. Apa kuf di Padang Arafah tahun 75. <laughs> Kedua, tahun 86 diangkat sebagai ada pembimbing kloter pertama. Oh. Ketiga tahun 99 sedang repotnya ekonomi. Tapi berangkat juga. <laughs> Tapi haji saya ini namanya Haji kosasi ongkos dikasih <laughs> Ada juga Haji Abidin atas biaya dinas negara. saudara ya, ada haji ya, ya eh yang jual lapangan. <laughs> Hadirin tertera di dalam kitab Al-Qira fi Ummil Qura. Itu ada kitab itu. Masalah manasik al-hajj. Al-Qira fi Ummil Qura. Sebagai tanda hari kiamat nanti orang pergi haji ada empat macam tanda kiamat. Salatinuhum linujhah Nanti akhir zaman banyak pejabat-pejabat yang pergi haji buat piknik tuh. lin nuzha Banyak pejabat-pejabat aparat <laughs> baru kita pergi haji. Bukan pada haji, nuzha piknik, jalan-jalan. Kedua, wa uhum tijarah. Eh, Orang-orang kaya pergi ke sana buat apa? Buat ngobek Dagang. <laughs> Allah, ini tanda kiamat. Dan yang ketiga, wa qurra'uhum lis-sum'ah. Ulama-ulama korek-korek pergi haji pertama, kedua, ketiga lain tujuannya sum'ah Nih, nggak ada kayak gue nih. Udah enam kali gue pergi haji. <laughs> Sum'ah. Tapi yang paling berbahaya wa fuqara'uhum lil masalah. Banyak nanti orang-orang miskin pada datang ke sana, tapi nyapir minta ke sana ke sana. Maka dia hadirin saya doakan atas semua pribadi Semoga enggak tahun ini tahun akan datang Allah permudah kita semua berangkat haji sudah. Amin ya rabbal sekian hadanallah wa iyyakum jami'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.